Misalnya sampean dalu merenung menyangkut dosa ini kados Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara toat saya pas-pasan. Terus sampean mikir. Munajat buat pengiran, terus konsultasi, mesti antar sabar. Tapi nak sampai gak ono muhasabah, tetep melakukan rutinitas. majen kiai wae sok mulang-mulang. Wae turu turu, tapi nggak ada nggak ada keputusan sing sempat sampean dialekan Mbak pengiran. Gitu. Tapi nak sampean munajat tetap boten. Kados kula wani teng Jogja, kula nak secara nafsu nggih, secara teori. Jogja lagi gempa cilik barang badine apa kan. <laughs> Tapi nak pun ana tadebur. misalnya dalu munajat, tetep wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat? Nah, belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengiran. Akhirnya apa? Saat berangkat itu orang nuruti nekat, orang nuruti teori. Tapi memang dikawal dengan hukum Bahwa pada akhirnya dia dihi malakutu kulli sein. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan Berdoa akhirnya atau dia dihi malakutu kulli sein. Karena pada akhirnya hanya Allah sing ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas itu nggak dikawal oleh amruwo. Misalnya kalau kulonjen waya tanggal berangkat ya itu berangkat. Tapi nggak di, dikawal amru amruk. gue dari rezeki gue ngoten. Tiap malam saya tafakur. Saya bawa mami batin berarti ilah Allah wa Nyata Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo maling yo copet yo Jadi dari segi rezeki itu kabeh mangan. Copet ini kau rezeki copet ya kan. Wong zino ya kau zina. Wong soleh ya kau soleh. Wong wali ya kau salam tempel kowe kabeh bawa mami dabatin berarti ilah Allah nopo. Tapi karena kamu tafakur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min Tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak nanti tentang tafakur. Saman rutenya mesti ilat dunia. Misalnya nyata. Saya ini sesuk Romanto jadi orang atas Saya ini ditabungan 40 juta. Kepin ya dunia mana? Jadi dunia, neng dunia, dunia, neng dunia. Kalau nama masalah pakanan. Jadi pangeran itu wonton ayat yang ekstrim tentang pakanan. Ini ku wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadhaw fihi terusane fa yakhilla alaikum ghadab fa mustafa ya? mau urusan pakanan kue tak kei rezeki pakanan kulu min thayyibati ma razaqnakum pakanan sing apik kok pangan tapi wala tadhaw fihi aja sesat karena pakanan fa yakhilla alaikum ghadab mau perkara pakanan nanti kamu akan mendapat ghadabku Woi oh, ku elek-elek dosa cara tasawuf ku fayahil alaikum wudubi. Timbang neraka ekstrem ku, Mergo fayahil alaikum ku Kowe untuk murkaku. Jadi nak ono salah tasarruf menyangkut pakanan untuk murkaku. Ulama nyantok nang itu. Sama delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak barat pangeran. Wah mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tuh. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan apa iki? Mangan enak, ben turu enak. Nggih mboten. Enak bar mangan rokokan ya ben rokok enak. Rokok enak kopi dikopeli golek kopi. <laughs> berarti mau buang mubeng urusan itu. Bar ngoten Nek nah, ana kopi ana rokok, gak enak dhewean, ngundang rugi. <laughs> Kanca jagungan. Rugi yo seneng. Daripada ora bojo, ora tau untuk duit digremengi terus dolanan. Wajib daure. Ngoten niku terus. Daur tasal susu ya, ngoten. Mulane ekstrim dari pengiran fayakila alaikum godobi. Mergo pakanan sitok ya juru ila amin akhir. Pakanan sitok narik ning pakanan liya. Nggih boten. Sampeyan nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu sprit to fanta. Mosok mangan sate ngombe. Bariku kudu anak lucu, mari gak kau mangan, gak enak. Akhirnya pilihannya maru. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israel ki noten. Lan nasjiru ala amin wahidin. Kita iku ora sabar ning pakanan sing si Mungkin mesti pakanan si itu gandeng nih pakanan liya, anak nuruti drebane weteng narik nih pakanan iyo. Kali pecel, kuwi nek mbek kerupuk. awan misalnya mangan soto, kuwi nek mobil ini eh nak sore bawa eh Pakanan situ aku ora cukup. Lan nasbiru ala tu amin. Wah itu. Kamu ada salah tafsir pakanan faisal alaikum. Kamu lagi saya diwale, tapi hukum tidak se ekstrim itu. Jadi saya diwale. Rahmati Allah wakil. Kerupuk ya diwale, lu beda lagi. Sate ya, ya. enak. Jago kan ya enak. Rana enak. Lalu penting. Jadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmat rahmati pangeran. Jadi itu sing disebut surat rahmat negoni bumi fiha fakihatu wa nakhludatul akmam wal habbuzul asfi warrihat. Di pangeran itu, ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur. Fa bi ayi ala rabbikuma tulkat. Iku nah, dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tendo. <laughs> Tendo ya rahmate Kan gampang syukur kan. Tapi nak sampean mbok wale Tendo itu MCK-nya enggak standar. Wah, modelnya enggak enggak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas yo Intinya akhirnya enggak gampang su enggak gampang syukur. Gimana? mboten? Mergo carane dulu orang orang mati awas sih. Misalnya di rumah, wah belum DWC. DWC kurang ini. Sesuai dengan nonton niku, di mobil, tapi seri ini waktu. <laughs> Lah emang nggak nonton, mau melarat sekedar di HP seneng, tapi nah, juga buat dan orang sekedar bakas seri, seri ini apa? Wes apa sing terkini? Jadi udah kuwale gitu, jadi hukmu itu buatin sakit kuwale. Ya, tapi sama nak malik ngeten. Mangan dhewean ya enak orang singgah. Mbek konco ya enak iso sudah kok. Dhewean ya enak menajat pengiran ambek kanca ya enak timbang asik mbek wil enak asik mbek ruhe. <laughs> <laughs> jadi timbang ketemu roda ada ketemu jagungan. <laughs> jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal apa? Ala Allah. Rahmat rahmati pengiran itu wa inta udu nikmat Allah latu. orang didikte mbek pakan. Mungkin didikte pakanan repot mau sampean mangan bakso kedikte. Nak mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kue kedikte pakanan. Paham ya? Nah, enaknya ngopi ngajak konco. Jadi kuwabe perkara pakanan ya, orang perkara terusin. ya. <laughs> enak mangan ini dewean. Berarti ngundangnya konco wah pengen anu mangan kan. <laughs> Orang kerasa dakok. <laughs> Iya, dengan Nah untung santri si Dudang cuma ruhin. Nah nang juga-juga kota orang makan siang ngajak sekretarisnya kan ngoten. Sebesar kan iku, iku orang sekretaris ngoten kok. Dadi yang anggota nanti dolim-dolim nggak ngoten, wis juga pe mangan wis cek kakak tinggal. Boleh uang ayu kan batu. Batu rige. Iku jenis patanan, narik patanan liyo. Berarti salah narik nih salah liyo. Iya. Liyo. Ya wong nak wis elek, lu api zino dosane ora zino tok. Apa zino nyabu sik. Nggih betul. <laughs> Dosane ora zino tok nyabu sik. Jadi baru kongkoi-kongkoi nyabu lagi zino. Lha ngoten dadi aja sampe malah ekstrim pangeran kulo minta nak kumbala tak tahu. fihi fa alaikum Wa may yahin alaihi wa bifakot. Ini wajib sampai misalnya kata musibah, gempa nopo mawon musibah, narik neng musibah liya. Rupane iku ada murido bil qada iwal qadar. Iku ekstrim. Nek ngoten niku ek ekstrim. Kowes. Ini mau sampean bangun omah dibangun rong wulan, tolong wulan lagi dadi kena gempa rong menit rong runtuh. Kudune bawa ale gawe mek telung wulan kena nggo telung turu turu nah lah iki saya ganti senengane diwali encen ora seneng syukur encen tekelek paham ya